Mitra bisnis, di tengah keputusan pemerintah yang mulai Mei ini menaikkan tarif listrik industri sebesar 38 hingga 64 persen, para buruh juga menuntut kenaikan upah tahun depan hingga 30 persen, termasuk adanya penambahan komponen standar kebutuhan hidup layak seperti parfum, koran, pulsa, dan lainnya. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, mengenai komponen standar kebutuhan hidup layak itu, apakah memang selalu bertambah tiap tahunnya, Pak? tidak pernah bertambah tiap-tiap tahun itu sebenarnya didiskusikan juga kalau ada penambahan-penambahan yang diperlukan itu ada suatu dewan pengupahan nasional kita yang melakukan survei ke seluruh Indonesia apa yang betul-betul paling dibutuhkan yang mana yang tidak dibutuhkan kan kita nggak bisa kalau lucu bilang permintaannya itu masih ada item seperti parfum itu kan itu lucu-lucu aja itu mestinya yang kerja di nightclub situ yang pakai parfum kalau yang kerja di pabrik pakai parfum jadi rusak pabriknya nanti Ya kan itu jadi yang begitu-begitu itu menurut saya kita harus harus secara jelas secara profesional melihat itu dan melakukan survei betul-betul apa buku kita butuhkan item mana yang betul boleh ditambah yang mana harus dikurangi gitu kan. Jadi ini soal-soal ya kalau mau minta apa saja boleh aja minta bukunya mau minta seribu item juga mau minta mobil pun tiap-tiap orang boleh saja. Buat kita kan nggak ada soal itu kan mesti kita mesti negosiasikan dan melihat kemampuan perusahaan dan lain-lain kan. Jadi ini semuanya sebenarnya sebenarnya sudah sudah tujuannya lebih banyak tekanan kepada pemerintah dan tujuan politiknya. Sedangkan upah itu baru kita bicarakan bulan Oktober kok. Dewan pengupahannya mesti bikin survei dulu kok ke pasar dan setelah itu baru didiskusikan dan dinegosiasikan berapa kenaikannya. Itu kalau mau minta-minta, mau minta seribu persen pun naik nggak ada apa-apa juga. Kita mah ketawa-tawa aja. Ya, toh? mereka kalau nggak mampu kan kalau memang mintanya macam-macam kan cari aja kerjaan tempat lain oh susah-susah banget atau bikin aja pabrik kan kenapa kita harus dipaksa-paksa untuk yang nggak-nggak aja gitu loh Dewan Pengupahan yang ada saat ini apakah efektif melaksanakan tugasnya Pak? Ya tidak efektifnya karena pemerintahnya yang lemah. Sebenarnya efektif aja kalau itu kita hormati daripada undang-undangnya dan peraturan yang adanya. Kan itu ada undang-undangnya. Mereka juga duduk di sana dalam Dewan Pengupahan itu. Kita juga duduk di sana, pemerintah juga duduk di sana. Tapi kalau apa yang dibikin dan diputuskan di Dewan Pengupahan itu tidak mau didengar sama bupati sama gubernurnya, lu mau apa? Itu masalah-masalah yang menurut saya nggak benar yang terjadi di Indonesia ini dan pemerintahnya mau ditekan-tekan melalui demo-demo itu. Nggak ada di dunia ini yang upah itu ditentukan berdasarkan demo-demo kecuali di Indonesia gitu loh. Di mana-mana naiknya upah itu berdasarkan produktivitas dan berdasarkan scale daripada buruh gitu. Bukan dari demo-demo gitu loh. Tapi kita aneh-aneh aja tiga tahun ini dan itu yang hancurkan daripada industri kita sendiri dan merusak ekonomi kita sendiri. Nah, itu gak disadari oleh teman-teman buruh itu. Dan tidak pernah memikirkan teman-temannya yang belum bekerja atau yang bekerja di sektor informal yang jauh lebih banyak dari mereka itu nggak pernah dipikirkan. Sedangkan itu yang mayoritasnya, 65% dari tenaga kerja itu masih kerja di sektor informal atau menganggur. Itu nggak pernah dipikirkan. Yang dipikirkan mereka yang berapa juta orang itu aja, menurut saya yang cuma 30% daripada tenaga kerja kita. Ini masalahnya sekarang ini, tapi pemerintahnya takut dan mau ditekan-tekan, ya mau apa? Dan hukumnya nggak pernah kita tegakkan. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.